Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dahu. Ikhwan fi din, a'azzani wa a'azzakumullah jami'an wa ra'akum. Insyaallah taala kita akan melanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Al-Ha'iyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Ya semoga saja bisa selesai sebelum Ramadan biidznillah azza wajal karena tinggal tiga lembar lebih sedikit. Nah, barakallahu fikum. Kita langsung mulai saja pembahasan terakhir kita ambil adalah seputar pembahasan al-qada wal qadar. Pembahasan seputar al-qada wal qadar. Yang mana termasuk prinsip ahli sunnati wal jamaah beriman terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Baik takdir yang baik maupun yang buruk. Sudah kita lewati bersama buruk itu dinisbahkan kepada orang yang ditakdirkan. Adapun kalau dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang menakdirkan semuanya adalah bagus karena di balik itu ada hikmah. Ada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan di balik takdir yang buruk tadi itu. Naam. Qala Asy-Syaikh Shalal fauzan hafizallahu taala fa hadhi salatu fawaidu min fawaidil iman bil qada'i wal qadar. Maka inilah tiga perkara faedah daripada faedah-faedah beriman terhadap takdir dan juga ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-ula yang pertama Istikmalu arkanul iman sebagai penyempurna rukun-rukun iman. Karena rukun iman ada berapa? Ada enam. Tanpa beriman terhadap takdir enggak sempurna. Karena beriman terhadap takdir merupakan rukun iman yang keberapa? Yang keenam, antu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Engkau beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan jeleknya. Naam. Asalnya yang kedua, Anal iman bil qada'i wal qadar yab'atsu 'ala al quwwah wasyaja'ah wal iqdam fi sabilil khair. Bahwasanya beriman terhadap takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala memberikan dorongan, membangkitkan kekuatan dan keberanian serta untuk senantiasa maju di depan dalam melaksanakan apa atau dalam jalan-jalan kebaikan. Maksudnya apa? Maksudnya dia tidak berkeluh kesah kemudian na barakallahu fikum na panik kemudian bingung stres tidak tapi dia senantiasa apa tenang hatinya karena semuanya adalah apa takdir Allah Subhanahu wa taala usaha bangkrut belum sukses tenang dia karena itu takdir Allah Subhanahu wa taala misalkan dia taruhlah sudah menjaga kesehatan na barakallahu fikum tapi ternyata kok jatuh sakit sabar dia karena itu sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Coba anda saksikan, nanti disebutkan juga oleh Syekh Saleh Al-Fauzan, orang-orang yang jauh dari daripada keimanan terhadap takdir itu biasanya kalau langsung menghadapi suatu perkara yang dia anggap itu adalah perkara yang besar, langsung melangkahnya ke intihar, bunuh diri. Paham ya? Anu saksikan bagaimana? Banyak orang gantung diri di belakang rumah, orang apa? bunuh diri dengan cara nah barakallahu fikum minum obat-obatan racun atau yang semisalnya Sebabnya karena kurangnya beriman terhadap takdir tadi itu. Paham maksudnya? Nah, kita lihat di sini. Asal satu yang ketiga, al iman bil qada'i wal qadar yuhawminu 'alal muslim al masa'ib allati tajri 'alaihi. Beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ringan bagi seorang muslim untuk menghadapi musibah-musibah yang apa? Yang dia nah tertimpa nah tertimpa musibah tersebut. Paham maksudnya ya? Jadi ketika dia tertimpa musibah tenang dia karena tidaklah musibah itu menimpa seorang hamba melainkan sudah takdir Allah Subhanahu wa taala. Mohon insyaallah. Nah, jadi gak ada. Semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum untuk menghadapi virus-virus yang ada ini pun yang Allah Taala takdirkan sekarang misalkan nan tersebarnya virus-virus corona atau misalnya, itu cara menghadapinya dengan apa? sabar, tenang, santai, tidak perlu dengan apa? panik yang akhirnya berakibat kepada stres, frustasi. Paham ya? Nah, akhirnya apa mereka justru apa? bingung, pikiran enggak tenang atau yang semisalnya. Nah, dalam keadaan kita menempuh sebab-sebab yang syar'i atau yang diperbolehkan oleh syariat. Naam, menjaga kebersihan, berhati-hati, barakallahu fikum menjaga kesehatan, itu diantaranya Na'am barakallahu fikum. Tapi kalau menggunakan prinsip na'am barakallahu fikum panik tadi itu jangan. Kepanikan itu berakibat fatal. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kenapa demikian? Jangan sampai ketika ada kesempatan seperti menegakkan salat jamaah Jumat masih ada di situ ditegakkan, jangan sampai kesempatan ini hilang. Jangan sampai kesempatan ini hilang. Sebagaimana Nah barakallahu fikum telah disebutkan banyak yang menyebutkan bahwasanya jangan sampai kita itu lari dari sesuatu yang belum pasti dalam keadaan meninggalkan sesuatu yang sudah pasti. Paham ya? Maksudnya bagaimana? Sesuatu yang belum pasti, virus itu belum pasti ada di masjid. Paham ya? Tapi sesuatu yang pasti, sholat jamaah pasti wajib hukumnya. Kemudian sholat jumat juga pasti wajib bagi kaum lelaki. Nah, barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu, jangan sampai kita nah terjatuh dalam kontradiksi Nah, kontradiksi yang mungkin sebagian orang terlalu ekstrim di dalam menangani atau dalam nah barakallahu fikum merespon virus atau yang semisalnya akhirnya apa? Enggak berani salat jamaah, masjid ditutup padahal posisinya apa? Jauh daripada wabah yang sedang apa? Nah barakallahu fikum berita tersebut. Nah, Ikhwan fil din azza wa jazakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kalau kita teliti secara nah barakallahu fikum detail atau teliti lagi barakallahu fikum banyak orang-orang yang terjatuh dalam kontradiksi maksudnya bagaimana mereka menganggap kerumunan manusia di masjid itu sebagai sebab tersebarnya virus paham ya karena nanti mereka bertemu berkumpul akhirnya ditegakkan sholat jamaah tapi jumat tidak bayangkan itu sholat jamaah juga banyak orang juga itu kemudian mereka di pasar berkerumunan berjam-jam kerja di luar sana tempat terbuka bisa dikatakan kotor kebanyakan mereka, ya enggak? Mana ada orang ke pasar wudhu dulu? Jarang sekali ya. Di tempat pasar tuh kumuh, kotor. Kalau dilihat dari dilihat dari apa? Kalau seandainya sebab berkerumunan, berkumpulnya manusia itu termasuk sebab tersebarnya virus, niscaya di luar sana yang tempat terbuka itu lebih memungkinkan untuk tersebar dan juga tertular dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Tapi di masjid orang bersih, bersuci, berwudu. Yang jelas kita tetap menjaga apa? batasan-batasan yang syar'i. Na barakallahu fikum menempuh sebab-sebab yang syar'i dan sebab-sebab yang tidak berseberangan dengan syariat. Ikhwani fid din azza wa menjaga kebersihan termasuk perkara yang wajib. Kemudian menjaga kesehatan perkara yang dianjurkan. Oleh karena itu jangan sampai terlupakan dengan apa? At-tawakal, jangan sampai terlupakan dengan yang namanya ikhtiar. Ikhwani fi din azdan wasakumullah, kesempatan seperti ini, nah barakallahu fikum jangan sampai terlewatkan karena bisa jadi kesempatan itu tidak terulang dua kali. Na'am barakallahu fikum. Ini sekedar selingan berkaitan masalah beriman dengan takdir, itu membangkitkan kekuatan dan keberanian, kemudian semakin di depan dia di dalam apa? menjalankan kebaikan. Na'am barakallahu fikum. Kata beliau, Amal ladzi la yu'min bil qada'i wal qadar, fa innahu yajza' wa yatasakhat wa yahsulu minhu ma yahsul." Masyaallah. Kata beliau, adapun orang yang tidak beriman dengan takdir, maka sesungguhnya dia akan apa? Yajza' merasa putus asa, gundah gulana, berkeluh kesah, yatasakhat tidak terima, murka. Wah, kok anak ditimpa seperti ini ya? Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit Padahal sudah setiap hari itu minum paracetamol. Paham ya? Contohnya aja. Nah, sabar. Paham ya? Sabar. Takdir Allah Subhanahu wa taala itu dibalik nah penyakit yang Allah tetapkan tersebut ada hikmah. Menguji hamba tersebut bersabar atau tidak. Paham ya? Bukan semata-mata nyiksa hamba tersebut. Selama hamba itu mukmin, ujian yang Allah, Allah Taala timpakan kepada hamba itu bukti cintanya Allah Taala pada hamba tersebut. Kalau seorang hamba tadi apa? Menyambutnya dengan penuh apa? Keridhaan. Nah, menyambutnya dengan penuh keridhaan. Naam. Ikhwani fi din azza wa jalla apa kata beliau? Wa yahsulu minhu ma yahsul. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Orang kalau tidak beriman dengan takdir itu tadi gelisah, banyak pikiran, bingung, stres, paham ya? Akhirnya apa? Wal an nasma'u katsiran amma yusama bil intihar. Sekarang kita mendengar eh, banyak sekali tragedi-tragedi kejadian-kejadian yang dikenal dengan intihar, bunuh diri. Nah, banyak atau tidak? Banyak sekali. Antum saksikan saja yang mungkin antum pernah dengar kabar-kabarnya. Ada orang yang gantung diri, bunuh diri dengan minum racun, barakallahu fikum, bunuh diri dengan menjatuhkan dari lantai keempat atau misalnya semisalnya barakallahu fikum, macam-macam kita lihat. Wa annahu intashara baina ahli milal al-ukhra Masa babahu, masa babu, dan bahwasanya seperti itu pun nah sudah apa tersebar antara apa nah barakallahu fikum antara agama-agama yang lain masa babu sebabnya kenapa bunuh diri kok terjadi al jawab sababuhu adamul imani bil qada'i wal kodarnya. sebabnya karena tidak beriman dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala paham ya sudah tanam modal bukan jutaan lagi MMN bangkrut. Akhirnya dia bingung ini kok bisa ini. nggak masuk akal ini. Kalau dia beriman dengan takdir bagaimana? Qadarullah masyafa'al. Selesai ini takdir Allah. Semoga kedepannya lebih maju dan lebih apa? Beruntung misalkan. Itu bagus. Tapi kalau orang tidak beriman dengan takdir, dia langsung merasa nah barakallahu fikum saat itu pula ditimpa musibah, langsung dia apa? Stres dia. Karena tidak menyandarkan terhadap takdir tadi itu. Seharusnya kalau dia beriman dengan takdir, masya masyafa'al. Ini takdir Allah. Sudah ketetapannya sudah. Kita sudah berupaya semaksimal mungkin, tanam modal sekian-sekian M, paham ya? Diperkirakan untungnya sekian-sekian, tapi tetap tidak jalan juga. Ya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kedepannya lebih maju dan lebih beruntung misalkan. Itu berarti dia nah benar-benar apa? Nah semangat kekuatannya itu ada gitu loh. Tapi kalau nggak beriman takdir bagaimana nih? Langsung dia jadi lembek lembek, pusing, panik, stres, akhirnya bingung, banyak pikiran, bunuh diri lah cara yang mereka tempuh. Solusi terakhir bunuh diri tadi itu. Kata mereka dengan bunuh diri ini hilang semua iskal Kata mereka ya, karena kan nggak mikir lagi, tapi dia itu urusannya di akhirat nanti gitu loh. Nggak sembarangan orang bunuh diri itu nggak sembarangan, termasuk apa min kabair dulu, termasuk dosa-dosa besar. Belum tentu dipastikan diampuni ya Allah taala. Allah taala menghendaki diampuni, diampuni. Paham ya? Nah, Allah taala menghendaki siksa, siksa sesuai dengan kadar dosanya. Sesuai dengan kadar dosanya. Jadi jangan sampai nah barakallahu fikum kemudian solusi yang terakhir bunuh diri. Nah, bunuh diri termasuk apa dosa-dosa besar barakallahu fikum. Nah, Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bisyai'in udhiba bihi yaumal qiyamah atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu niscaya dia nanti dari kiamat akan disiksa dengan sesuatu yang dipakai untuk bunuh diri tadi itu ikhwani fid din azza wa kemudian juga Allah Taala berfirman wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. jangan kalian bunuh diri diri kalian sesungguhnya Allah Taala itu zat yang maha menyayangi kalian disayangi Jangan sampai justru kita apa? menyanyiakan pada barakallahu fikum. Naam. Kita lihat berikutnya. Jawabannya apa tadi sebabnya? Sababuhu adamul iman bil qada'i wal qadar. Sebabnya banyak orang bunuh diri tadi itu sebabnya karena tidak adanya keimanan terhadap ketetapan Allah dan takdirnya. Idza qul wahid minhum nahara nafsah apabila salah seorang di antara mereka merasa sempit, paham ya? Terjadi rasa sempit di dadanya, karena permasalahan pertikaian nahara nafsah, dia langsung menyembelih dirinya. Paham ya? Menyembelih dirinya maksudnya apa? Maksudnya dia bunuh diri tadi itu. Nah, barakallahu fikum wallahu musta'an. Wal iyad billah. Wal iyad billah berlindung itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Dikarenakan apa? Tidaklah beriman terhadap takdir dan qadar orang tersebut tadi. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jalla kata beliau, "Fala yaqul hadza syai'un muqaddarun 'alayya." Ini keliru juga. Jangan dia mengatakan ini adalah sesuatu yang sudah takdirkan untukku. Takdirnya mati bunuh diri ya mati bunuh diri kata dia. Tapi dia kan sebelumnya masih bisa berpikir seharusnya. Nah, barakallahu fikum kata mereka bunuh diri itu termasuk apa? Perbuatan yang mendahului takdir katanya. Kita katakan keliru ucapan tersebut. Dia bunuh diri itu sudah takdirnya. Takdirnya dia mati bunuh diri, bukan mendahului takdir. Tidak ada sesuatu yang bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama Rasulullah mengatakan kalau seandainya ada sesuatu yang bisa mendahului takdir niscaya ain itulah yang bisa yang lebih duluan mendahului. Ain, penyakit ain. tentunya. ya? Nah, tapi enggak ada ain pun terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Inna Shayin syai'in khalaqnahu bil qadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Semuanya dengan takdir. Nah, barakallahu fikum. Nah. Kita lihat berikutnya. Wa hadza syai'un maktubun 'alayya. Ini sesuatu yang sudah tercatat untukku. Wal faraju qaribun insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Dan yang namanya jalan keluar kemudian itu dekat insyaallah. Naam. Wa yusnul dhan billahi azza wa jal dan hendaknya dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai berburuk sangka. Jangan-jangan anak ini ditakdirkan jelek ini. Sehingga kalau setiap usaha bangkrut, jangan. Itu termasuk suudzan billah. Berburuk sangka kepada Allah taala tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Harus husnul dhan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin salah cara menerapkannya. Mungkin kedepannya sebagai pengalaman lagi bahwasanya kalau usaha seperti ini seperti ini sehingga apa? kita dengan husnul dan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala justru dimudahkan. Karena berbaik sangka kepada Allah taala termasuk apa? bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa dimudahkan semua urusannya. Wa man yattaqillaha yaj'al min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, sungguh Allah taala akan jadikan pada orang tersebut semua urusannya itu mudah. Jadi kalau mau dipermudah urusannya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'am barakallahu fikum. Jadi jangan sampai apa barakallahu fikum wa justru dia apa? Justru dia malah nah berburuk sangka. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersamaan sesuatu yang sulit itu ada kemudahan. Semuanya. Jadi antum mengalami kesulitan terlebih dahulu itu nanti di balik itu ada kemudahan. Kalau antum masih ingat pepatah orang Indonesia itu ya, beraket-raket ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Seperti orang mencari ilmu itu awal mulanya susah, menghafal ini, menghafal itu. Tapi nanti di kemudian hari kalau antum sudah bisa, antum akan merasakan, oh ternyata mudah juga ya. Seperti belajar nahwu. Ini nggak ada harokatnya kok bisa ini? Ya? Sulit sekali nih. Dibaca zaitun, atau zaitun, atau zaitun ini. Tapi kalau sudah bisa antum akan lihat mudah nih, kecil. Paham ya? Karena sudah bisa tadi itu. Paham ya? Senang-senangnya nanti kalau sudah bisa. Ketika awal mulai ya memang berakit-rakit ke hulu tadi itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum kadang butuh perjuangan seperti itu. Jadi jangan antum eh, merasa kemudian wah mau belajar sebulan langsung bisa semuanya, enggak bisa. Ilmu itu luas. Ilmu itu apa? Luas sekali barakallahu fikum fattakhidhu min kulli syai'in ahsanah. Ambillah dari ilmu itu yang paling bagusnya ilmu tauhid, ilmu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Kita lihat di sini. Ala inna nasrallahi qarib, husnudzan billah. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Jadi ketika antum menghadapi virus-virus seperti ini, sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti pertolongan Allah Taala itu dekat. Pasti di balik kesulitan akan ada kemudahan. Di balik ujian yang mungkin bisa dikatakan Nah, barakallahu fikum mengerikan pun di balik itu semuanya ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Falladhi yantahir wa yaqtulu nafsah. maka orang yang bunuh diri dan dia membunuh dirinya, nah barakallahu fikum la yu'minu bil qada'i wal qadar. Ya, na'am. Intihar itu bisa jadi bunuh diri tapi dengan cara nah barakallahu fikum e, melakukan apa? pengeboman atau yang semisalnya itu ya, pembunuh diri atau yang semisalnya itu. Nah, jadi orang yang melakukan nah barakallahu fikum tindakan kriminalitas dengan cara bom diri atau yang semisalnya atau dia karena sudah nah barakallahu fikum benar-benar banyak pikiran akhirnya dia bunuh diri, la yu'minu bil al qadar. Dia tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala dan ketetapannya. Li'annahu la yata'ammal asyada'id wal masa'id karena dia tidak kuat tidak kuat menanggung menahan nah barakallahu fikum kesusahan dan musibah-musibah yang ada. Ini pentingnya beriman dan takdir. Kalau orang beriman takdir itu seberat apapun ujian dia akan sabar. Sabar barakallahu fikum. Misalkan dia berada di zona merah yang di situ sudah rawan sekali keluar kena virus misalkan. Ya terpaksa dia harus di rumah terus. Sabar. Di balik itu semoga ada kemudahan. Tapi yang kali kalau masih berada di zona yang hijau misalkan ataupun masih jauh virus-virus yang mungkin terdengar, masih bisa ditegakkan salat jamaah Jumat, dilakukan. Semoga kita nggak mengharap virus itu sampai di sini gitu loh. Cuman semoga dengan amalan kebaikan dan ibarat tadi itu sebagai sebab dan kita jadikan tawasul untuk apa? Agar Allah Subhanahu wa taala segera mengentaskan dan juga menghilangkan wabah yang ada ini. Caranya gitu caranya. Husnudzan billah. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan bilang jangan-jangan jangan-jangan itu kurang tepat jangan-jangan itu. Paham ya? Yang pasti gitu loh. Paham ya? Jangan-jangan jangan-jangan Jangan seperti itulah. Paham ya? Seperti itu aja ya. Kita lihat sini. Naam, wallahu musta'an. Sadisan yang keenam, al-umur allati al-umur allati tatarattab 'ala madhhabil jabriyah wal qadariyah. Sekarang bantahan. Kan sudah kita lewati ini pembahasan masalah apa? Masalah takbir. Ada dua kelompok sesat, Jabriyah dan Qadariyah. Jabriyah itu ekstrim di dalam apa? Menghilangkan takbir. Qadariyah ekstrim di dalam menetapkan takdir. Kata Jabriyah, hamba tidak punya kehendak, tidak punya keinginan, tidak punya pilihan. Hamba perbuatan dipaksa katanya Jabriyah. Qadariyah mengatakan hamba justru berbuat sesuai dengan apa? Kehendak dia sendiri tanpa ada keterkaitan dengan kehendak Allah taala karena hamba menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Oleh karena itu Qadariyah dijuluki dengan apa? Antum Majus hadil ummah, majusinya umat ini. Karena majusi meyakini ada dua pencipta di alam semesta ini. Apa dan apa? Majusi meyakini bahwasanya di alam semesta ini ada dua pencipta. Apa dan apa? Pencipta kebaikan dan pencipta keburukan. Kebaikan apa kata mereka? Cahaya, keburukan, kegelapan. Paham ya? Khaliqul khair sama khaliqus syarr. Khaliqul khair an-nur katanya. Paham ya? Khaliqus syarr ad dzulmah Paham ya? Itu keyakinan orang-orang Majusi. Nah, Qadariyah ini digelari Majus Adil Ummah. Nah, bahkan lebih parah. Kenapa lebih parah? Karena Qadariyah ini meyakini masing-masing hamba itu menciptakan perbuatannya sendiri-sendiri. Hamba banyak enggak? Banyak berarti di alam semesta ini banyak pencipta lebih parah daripada nah barakallahu fikum majusi tadi sebenarnya. Allahu musta'an. Kita lihat perkara-perkara yang nah barakallahu fikum ditimbulkan eh, barakallahu fikum di balik madhab Jabriyah Qadariyah. Yatarattab 'ala madhhabihim umurun khatirah. Nah, barakallahu fikum terlahirkan di balik madhab Jabriyah dan qadaniyah perkara-perkara yang duraya perkara-perkara yang berbahaya. Pertama, yalzamu ala madhhabil qadariyah mengharuskan berdasarkan prinsip dan juga ajaran qadariyah isbatul khaliqina ma'allah. Menetapkan banyaknya pencipta bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza syirkun fi rububiyyah. Ini adalah apa? kesyirikan dalam masalah rububiyah. Padahal orang-orang musyrikin terdahulu saja, orang-orang musyrikin kufar Quraisy, mereka Bagaimana mereka keyakinannya terhadap tauhid rububiyah? Meyakini atau tidak? Meyakini mereka. Tapi tidak bisa masukkan mereka dalam agama Islam karena uluhiyahnya belum. Ini malah justru membuat kesyirikan dalam rububiyah. Paham ya? Siapa yang menciptakan? Siapa yang mengatur alam semesta? Siapa yang memberikan rezeki? Ya hamba itu sendiri katanya. Paham ya? Itu menurut apa? Qadariyah. Paham belum? Nah, barakallahu fiikum. Lebih parah. Kalau orang musyrikin terdahulu ditanya siapa yang menciptakan? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang mengatur alam semesta? Allah. Bayangkan itu. Nah, ini malah justru berbuat kesyirikan dalam masalah rububiyah. Walihada summu majus hadil ummah. Oleh karena ini mereka dinamakan dengan majusinya umat ini. Al-Qadariyah digelari apa? Majus hadil ummah, majusinya umat ini. Ikhwani fi din azza wa berikutnya. Wa yalzam ala madhhabil Jabriyah dan mengharuskan berdasarkan madhabnya Jabriyah wasfullah bidzulm. Mensifati Allah taala dengan kedzaliman. Nah, kenapa kok mensifati Allah taala dengan kedzaliman? Karena mereka meyakini perbuatan hamba dipaksa gitu loh. Berarti kalau Allah taala menyiksa hamba, zalim berarti. Karena orang dipaksa itu seharusnya dihukum enggak? Orang dipaksa seharusnya dihukum enggak? Enggak kan? Nah, ketika Allah taala menghukum hamba berarti Allah taala zalim. Berdasarkan pendapat Jabriyah ini gitu loh. Jadi hati-hati, Jabriyah ini juga ngeri pendapatnya ya. Wa annahu yu'adzibul 'ibad 'ala syai'in lam yaf'aluh ini. Bahwasanya Allah taala mengadab hamba-hambanya eh, atas suatu perkara yang hamba itu enggak mengerjakan katanya. Hamba enggak mengerjakan apa-apa kok, dipaksa kok hamba ini. Kok Allah taala nyiksa katanya. Nah ini pendapat Jabriyah ini berbahaya sekali ini. Menuduh Allah taala apa berbuat kezaliman. Bal fa'alahu bahkan itu yang melakukan itu perbuatan hamba tidak Allah taala bayangkan. Nuduh sangat jelek sekali ini. Bal fa'alahu hu. Bahkan Allah Taala itulah yang mengerjakan perbuatan hamba. Bayangkan itu. Hamba bermaksiat, berbuat dosa, itu bukan perbuatan hamba dipaksa. Siapa yang maksa? Allah katanya. Allahul musta'an. Nah, Ini pendapat yang berbahaya ini hati-hati. Fallahu yu'adzibuhum 'ala syai'in lam yaf'aluh. Maka Allah Taala itu mengadab eh, mereka orang-orang yang apa? Dan nah, mengadab atas perbuatan sesuatu yang mereka tidak mengerjakan padahal. Masa mereka itu orang-orang yang mengerjakan. Wahum hum yuharrakuna bi ghairi ikhtiyarihim. Bayangkan ini. Mereka manusia-manusia ini digerakkan tanpa keinginan mereka. Paham ya? Maju, mundur, kanan kiri, depan belakang, itu katanya bukan kehendak mereka katanya. Lah terus apa? paksa? Yang maksa siapa? Allah, Allah musta'an. Ini pendapat yang berbahaya ini. Pendapat yang berbahaya. Sampai-sampai dipermisalkan apa mereka mempermisalkan enam hamba itu bagaikan apa kemarin? Semacam bulu-bulu. Paham ya? Yang diterpa oleh angin. Angin ke kanan ke kanan, ke kiri ke kiri. Allah musta'an Jabriyah ada itu pendapat yang sesat. Naam barakallahu fikum. Wa bi ghairi iradatihim, mereka digerakkan tanpa keinginan mereka. Ini keliru besar. Antum saja anak yakin enggak mau kalau disuruh ngikutin pendapat Jabriyah ini. Lah kenapa? Di depan antum ada dua mangkok, satunya bakso, satunya tahu sama tempe misalkan. Pasti dia milih, milih yang tahu tempe pun juga ada pilihan. Milih yang bakso memang itu yang dia cari. Paham ya? Nah, barakallahu fikum maksudnya pilihan itu ada gitu loh ya. Menunjukkan bahwasanya hamba itu kalau dihilangkan pilihan enggak bisa gitu loh. Antum punya pilihan enggak antum? Punya pilihan enggak? Antum punya kehendak enggak? Punya kehendak. Kita semuanya punya kehendak, punya pilihan. Hanya saja pilihan dan kehendak kita semuanya itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu penting sekali jangan sampai dihilangkan keinginan hamba jangan sampai. Nah, barakallahu fikum. Fa hadza fihi wasallahu jalla wa ala bidzulm. Maka pada pendapat ini ada pensifatan Allah Ta'ala dengan kedoliman. Allah Ta'ala itu dolim katanya. Allahumma musta'an. Kenapa kok dikatakan Allah Ta'ala itu dolim? Li'annahu adzaba ibadahu. Li'annahu adzaba ibadahu ala syai'in lam yaf'aluh. Karena Allah Ta'ala mengadab hamba-hambanya atas suatu perbuatan yang hamba itu tidak mengerjakan katanya. Wa inna ma'adzabahum ala fi'lihi hu. Ya Allah lancang sekali. Hanya saja Allah Ta'ala mengadab mereka Nah, barakallahu fikum sebenarnya apa? Atas perbuatan Allah Taala itu sendiri katanya. Jadi hamba bermaksiat, berbuat kemungkaran, melanggar syariat itu katanya perbuatan Allah. Dipaksa hamba itu. Ini kan ekstrim. Nah, barakallahu fikum. Ahli sunnah pertengahan. Eh, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Seperti itulah kami jadikan kalian apa? umat yang pertengahan. Nah, pertengahan maksudnya apa? Adlan khiyara, pilihan pertengahan la ifrat wala tafrid, tidak berlebihan, tidak pula meremehkan suatu perkara. Di tengah-tengah hamba punya keinginan, punya kehendak, punya pilihan, tapi di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa an Allah rabbul alamin. Tidaklah kalian itu berkehendak kecuali sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam. Nah, barakallahu fiikum. ini bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala yakhfa fasadu hadzal madhab al-batil, tidak ragu lagi rusaknya madhab yang batil ini. Allah Jalla wa ala yaqul wala na illa ma kuntum ta'malun dan tidaklah kalian dibalas dibalasi kecuali apa? kecuali dengan sebab apa yang kalian lakukan itu loh. Jadi bukan Allah Taala yang melakukan perbuatan maksiat, perbuatan kemungkaran yang dilakukan hamba itu yang memang kehendak hamba sendiri. Paham ya? Keinginan hamba itu sendiri, bukan Allah Taala yang melakukan. Paham belum? Sudah dikasih jalan, suruh milih yang halus atau yang rusak, malah dia malah nekat milih yang rusak. Ya keinginan dia sendiri. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Wa rabata al-'adzab bil kufri wal ma'asi. Allah Taala mengikat azab itu dengan kekufuran dan kemaksiatan, wasayyi'at dan juga dengan perbuatan-perbuatan jelek. Wa rabata as-sawab bit ta'ati wal khairat. Dan Allah Taala mengikat pahala itu dengan apa ketaatan-ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Fallahu la yadzlimu ahada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi seorang pun. Innallaha la yadzlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendzalimi hatta walaupun apa seberat dzarrah, seberat sesuatu yang kecil pun. Nah, barakallahu fikum biji-bijian yang kecil pun Allah Taala enggak pernah mendzalimi. Dan jika engkau memiliki apa? Memiliki suatu kebaikan, hamba memiliki suatu kebaikan dilipat gandakan. Bayangkan itu. Dilipat gandakan. Nah, enggak sembarangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha Adil. Dan juga apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu apa? Nah, barakallahu fikum meliputi segala sesuatu, meliputi segala sesuatu. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Ikhwan fiddin azdan yatakumullah bal hadha al adlu minhu subhanahu wa ta'ala bahkan ini merupakan keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala wa min adlihi annahu la yudha'ifu sayyi'ah ini penting termasuk bentuk keadilan Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak melipat gandakan perbuatan jelek perbuatan jelek dihitung satu tapi perbuatan kebaikan dilipat gandakan bayangkan itu eh? Dilipat gandakan 10 kali lipat bahkan apa? Sampai 700 kali lipat bayangkan tuh Bahkan lebih dari itu. Tapi kalau kejelekan hitung berapa? Satu. Menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu benar-benar adil. Kemudian contoh yang lain, setiap hamba berbuat kekeliruan, langsung nggak Allah Taala adab langsung gitu? Tidak. Buktinya banyak orang-orang minum khamar, berjudi, nggak langsung dapat apa? Langsung dapat hukuman dari langit langsung itu nggak ada kan? Bisa dikatakan jarang. Yang seperti itu menunjukkan bahwasanya Allah Taala itu zat yang maha adil. Dikasih kesempatan, semoga di kemudian hari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan apa? Keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bal yajzi Bahkan yang namanya kejelekan Allah Taala balasi dengan yang semisalnya saja. Gak dilipat gandakan. Wa min fadlihi dan termasuk karunia dan keutamaan Allah an yudha'ifas hasanata min indih subhanahu wa ta'ala Termasuk karunia Allah Subhanahu wa taala Allah telah melipat gandakan kebaikan itu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk apa? Na barakallahu fiik keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa in taku hasanatan yudha'ifha. Jika engkau na barakallahu fiikum nam memiliki suatu kebaikan, niscaya Allah taala akan melipat gandakan kebaikan tersebut. din, azza wa jalla. Fal mudha'afa fadlun min Allah ila asrati amsalha, maka dilipat gandakan itu merupakan apa? keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala sampai kepada 10 kali yang semisalnya. Ila sab'imati dhifin sampai 700 kali lipat bayangkan. Ila atrafin katsira sampai berlipat-lipat yang banyak sekali. Amma sayyatu fa innallaha yujazi biha fa hasbu. Adapun kalau seandainya kejelekan Allah taala menghukumi dan juga membalasi hanya dihitung satu kejelekan saja. Wala yudha'ifuha. Allah taala tidak melipat gandakan, bayangkan itu. Wa hadza min 'adlihi subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan apa? Bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakinnal Jabriyah akan tapi Jabriyah Allah bidzulm ini. Kurang ajarnya Jabriyah ini. Akan tetapi Jabriyah mensifati Allah taala dengan kedzaliman. Wa annahu yu'adzibul ibada ala af'alihi. Hu katanya. Dan bahwasannya Allah Taala mengadab hamba-hambanya. Nah barakallahu fiikum disebabkan perbuatan Allah Taala sendiri. Bayangkan itu. Jadi hamba berbuat dipaksa. Siapa yang maksa? Allah. Allahul musta'an. Wa hum lam yaf'alu syai'an. Mereka-mereka ini para hamba tidak melakukan sesuatu. Wa innama hum muharrakuna kal alati warishah fil hawa. Hanya saja hamba-hamba itu digerakkan seperti alat-alat dan seperti apa? bulu-bulu yang berterbangan di udara. Seperti alat. Antum tahu palu atau tidak? Palu, paham ya? Alat-alat seperti itu, cangkul, eh, arit atau yang semisalnya, itu bisa nggak gerak sendiri gitu. Nah, manusia itu dipermisalkan seperti arit, palu, cangkul tadi itu. Jadi kalau nah barakallahu fikum kalau eh, gerak pun harus ada yang gerakkan itu loh. Antum pernah lihat nggak arit, arit gerak sendiri? Cangkul gerak sendiri pernah lihat nggak? Ada yang gerakkan nggak? Nah, manusia dipermisalkan seperti itu. Paham oh ya? Allah musta'an sangat jauh ini ya. Wa hadza madhhabun batil. Ini adalah madhab yang batil. Naam, berikutnya Wa yazzam alaih dan juga mengharuskan atas nah barakallahu fikum pendapat tadi itu, pendapat Jabriyah tadi itu, ta'tilul asbab, menghilangkan sebab-sebab. Eh, berarti sebabnya enggak ada nih. Bagaimana ini? Allah musta'an. Wa an yuqal madama innahu qada'un wa qadarun. Faana adlisu wal muqaddar sayakun. Allah. Ini enak sekali ya. Orang yang santai seperti ini, nah enggak dapat apa-apa sebenarnya, ya, cuman bermodalkan hawa nafsu aja, kita lihat. Nah, jadi menghilangkan sebab-sebab, paham ya? Maksudnya bagaimana? Enggak mau kerja, berpangku tangan dia, duduk di pojokan terus. Paham ya? Alasannya ini kalau sudah beriman takdir, kalau ditakdirkan hidup ya hidup katanya. Ditakdirkan mati ya mati. Paham ya? Jadi dia pasrah, benar-benar pasrah tapi tanpa menjalankan sebab. Ini nah barakallahu fikum sangat berbahaya. Kita lihat sini. Nah barakallahu fikum. Wa an yuqal madama innahu qada'un qadar selama itu adalah ketetapan dan takdir Allah, fa ana ajlis. Maka aku cukup duduk saja katanya. Wal muqaddar pun dan yang ditakdirkan pasti akan terjadi katanya. Yang ditakdirkan pasti akan terjadi. Jadi dia cuma duduk aja. Paham ya? Nah, tadi kaya sendiri. Duduk di rumah, dikunci pintunya nanti berilmu sendiri. Eh, ilmu dari mana kira-kira? Wangsit. Ilmu dari setan ya. Nah, barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ini malah lebih parah daripada burung ini ya. Nah, burung aja yang hewan, yang ciptaannya bisa dikatakan manusia lebih sempurna, itu burung ada kerja, bayangkan. Mencari maisha di pagi hari. Eh, enggak nongkrong duduk di sangkarnya, ya enggak? Coba antum cek itu burung-burung yang masih eh barakallahu fikum aktif itu. Paham ya? Nah, dia pergi mencari maisha. Tahdul khimasan wa taruhu bitanan. Pergi pagi hari dalam keadaan perut kosong, pulang sore hari dalam keadaan perut penuh. Burung bayangkan. Jadi jangan sampai manusia justru apa? dikalahkan dengan apa? burung tadi itu. Fahada min salbiyati madhabil jabriyah. Ini termasuk apa? Nah, barakallahu fikum bentuk-bentuk kontradiksinya madhab jabriyah Paham ya? Nah, barakallahu fiikum kekeliruannya di sini. Nah, kontradiksi perbuatan dengan ucapan dan keyakinan, akhirnya mereka sendiri enggak mau kalau di seperti suruh seperti ini. Paham ya? Kalau sekarang misalkan masih ada, suruh diam aja di rumah. Beriman takdir enggak, Pak? Beriman takdir. Udah di rumah aja, Pak. Nanti kalau takdirkan hidup ya hidup. Mati ya mati. Paham ya? Akan dia akan mau tetap kerja dia. Ya udah berarti kontradiksi kan? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Allahu musta'an. Yang keempat, wa yalzam 'ala madhhabil Mu'tazilah kama sabaqa aidan asy-syirku fi rububiyyah. Dan mengharuskan madhab Mu'tazilah, Mu'tazilah dalam masalah ini Qadariyah ya. Mu'tazilah dalam masalah ini adalah apa? Pendapatnya pendapat Qadariyah Mu'tazilah. Nah, barakallahu fiikum. Bisa ketelawati pentolannya siapa? Mu'tazilah. Pemimpinnya siapa? Mu'tazilah. Ingat enggak antum? Ya, Apa antum? Siapa pemimpin Mu'tazilah? Ingat enggak? Apa? Siapa pemimpinnya Mu'tazilah? Ingat enggak antum? Dia pandai bicara tapi rok enggak bisa dia. Abdul Ghafur Wasil bin Wasil bin Atha al-Mu'tazili. Pandai bicara dia, roh enggak bisa. Ingat kan? Roh enggak bisa dia. Suruh roh enggak mau dia. Mesti dia mengelak mencari huruf lain yang semakna dengan roh itu. Paham ya maksudnya ya? Burun qamhun katanya. Allah musta'an. Litiknya di situ. Ya, Mu'tazilah ini pendapatnya dalam masalah takdir ini qadariyah. Nah, kama sabaqa aidan asy fi rubbiyah. Syirik dalam masalah rubbiyah lebih parah daripada orang-orang musyrikin terdahulu. Yang kelima, yalzam ala madhabihim mahdurun kabir. Mengharuskan berdasarkan pendapat mereka perkara apa? Yang berbahaya dan besar. Wahwa ta'jizullahi jalla wa'ala. Menganggap Allah Ta'ala itu lemah. Kalau sudah menganggap Allah Ta'ala lemah, ini berbahaya sekali. Nah, Allah mustahil. Wa anahu yakunu fi mulkihi ma la yuridu wa la yasha'a bahwasanya meyakini ada di bawah kekuasaan Allah sesuatu yang Allah taala tidak apa menginginkannya dan tidak menghendakinya. Allah Jadi ber, bergerak sendiri gitu loh. Kan berarti menuduh Allah taala itu lemah gitu loh. Allah musta'an. Wa hadza wasullahu jalla wa ala bil ajz. Ini berarti mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Ajz, lemah. Wa hadza khatarun 'adzim. Yang seperti ini adalah apa? Bahaya yang sangat besar. Faqilal madhhabain batilun wa yalzamu alaihi mahadhiru kabira maka masing-masing dua madhab tersebut Jabriyah dan Qadariyah adalah batil dan mengharuskan na barakallahu fikum pada padanya na barakallahu fikum peringatan-peringatan yang besar paham ya bahaya-bahaya yang besar nah yang yang mereka tempuh wa anna madhhabu ahli sunnati wal jamaah al firqatun naziyah at-taifatul mansurah yang Rasulullah kabarkan apa Nah barakallahu fikum wa sataftariqu hadha hadhihi ummah ala 73 firqah kulluhum fil nar illa wahidah. Man hum ya Rasulullah? Qala al jamaah. Tapi riwayat man kana mithl ma ana alaihi al yawma wa ashabi. Nah, kata Rasulullah bahwasanya umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Mereka semuanya ancaman neraka kecuali satu Manhum ya Rasulullah? Siapa satu itu ya Rasulullah? Al-jamaah. Dalam riwayat yang lain sebutkan apa? Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi. Itu orang yang seperti aku pada hari ini dan para sahabatku. Digelari dengan al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Nam at-taifatul mansurah, kelompok yang ditolong. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, al-jama'atu mawafaqal haqqo wa in kunta wahdak. Jamaah itu yang mencocoki kebenaran walaupun engkau sendirian, seorang diri pun enggak masalah. Tapi mencocoki apa? Al-haq, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fi din azza wa jalla, kita lihat berikutnya. Wa amma madhhabu ahlussunnah wal jamaah fa al wasat. Adapun madhab, prinsip, akidah, keyakinan sunnah wal jamaah adalah pertengahan. Wa 'adlu fi kulli yaitu keadilan pada segala sesuatu. Bayangkan itu. Ahlus sunnah wal jamaah. Naam. Wa ahlus sunnah wal jamaah daiman wasatun. Ahlus sunnah wal jamaah terus-menerus pertengahan. Walihada yaqulun. Oleh karena ini mereka mengatakan hadil ummatu wasatun bainal umam. Bahwasannya umat ini adalah umat pertengahan antara umat-umat yang ada. Wa ahlus sunnah wal jamaah wasatun bainal firaq ad-dalah fi hada fi khairihi. Maka ahlus sunnah wal jamaah adalah pertengahan antara kelompok-kelompok sesat yang ada dan juga yang lainnya. Fahum yusbituna lillahi af'ala wa iradata wa masyiata wa qada'ahu wa qadarah. Maka mereka ahlu sunnah menetapkan untuk Allah perbuatan-perbuatannya, kehendaknya, keinginannya, ketetapannya dan takdirnya. Wa yusbituna lil ibadi a'malahum wa masyiatahum wa iradatahum dan juga menetapkan hamba-hamba itu apa? perbuatan-perbuatan mereka, kehendak mereka, keinginan mereka, tamassyan ma'a kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berjalan bersama Al-Qur'an dan As-Sunnah. Itulah Al-Sunnah wal Jamaah. Jadi berjalan di atas Al-Qur'an dan sunnah, sumber yang akurat yang tidak pernah apa? berubah Al-Qur'an was sunnah. Oleh karena itu kalau ingin selamat berpegang teguh dengan Al-Qur'an was sunnah. Inni tarikun fikum amrain. in tumbihima bihima lan ba'di. Kitabullah was sunnati. Rasulullah menyatakan sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut setelah aku meninggal nanti, niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitabullah dan sunnahku. Selesai. Al-Qur'an dan sunnah. Simple, sumber yang akurat, tidak tergoyahkan barakallahu fikum. 6. Allah musta'an. Kenapa kok enggak tergoyahkan? Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah." Ketahuilah sesungguhnya aku diberi Al-Qur'an dan yang semisalnya bersamanya itu As-Sunnah. Naam, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ikhwani fid din azza wa jalla, kita lihat lagi. Fala yanqunal qada wal qadar. Maka ahlu sunnah tidak meniadakan qada dan qadar. Kama taquluhul Mu'tazilah sebagaimana diucapkan Mu'tazilah wala yaghluna fi itsbatil qada wal qadar dan mereka tidak hulu, tidak berlebihan di dalam menetapkan qada dan qadar wa yaslibunal ibad dan nabarakallahu fikum kemudian apa meniadakan hamba-hamba masyiatahum kehendak mereka wa iradatahum dan keinginan mereka kama taqul jabriyah ahli sunnah tidak berlebih-lebihan di dalam menetapkan takdir dan juga qadar dan ahlus sunnah tidak meniadakan hamba-hamba apa kehendak dan keinginannya menetapkan hamba punya kehendak punya keinginan punya pilihan tapi kehendak hamba di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala udah itu aja kama taqulul jabriyah maksudnya apa tidak seperti yang diucapkan oleh orang-orang jabriyah Wahuna huna masalatun di sini ada masalah kata beliau wa yaitu hal alladziina yanquna al-qada' wal qadar yuhkam 'alaihim bil kufr sekarang orang yang mengingkari takdir dan ketetapan Allah Taala apakah bisa dihukumi dengan kekufuran orangnya kafir gitu al jawab al ulama fassalu fi dzalika faqalu jawabannya para ulama mereka merinci dalam masalah tersebut seraya mereka berkata pertama man angkara al martabata al ula penting ini barang siapa yang mengingkati tingkatan yang pertama kan sudah kita lewati beriman dengan takdir itu berapa tingkatan empat tingkatan ilmu kitabah kemudian apa? Al-masyiyah, kemudian al-khalaq. Iya enggak? Empat tingkatan. Nah, ini sebutkan baik-baik, ini perhatian baik-baik. Barang siapa yang mengingkari tingkatan yang pertama, wahya al-ilm, ilmunya Allah taala. Allah taala enggak mengetahui segala sesuatu kecuali setelah terjadinya. Berarti mengingkari ilmu ini. Wa qala innallaha la ya'lamul asya' qabla wujudiha ini. hati ini. Sesungguhnya Allah taala tidak mengetahui segala sesuatu kecuali sebelum apa terjadinya. Ini berarti meniadakan ilmu Allah Taala bahaya ini. Allah Taala nggak tahu kalau kita duduk di sini kecuali setelah apa duduk. Ini mazhab mereka. Wa inna ma yaklamu idza mujid mujidat bahasab. Hanya saja Allah Taala mengetahui perkara-perkara tersebut apabila sudah dijumpai terwujudkan. Amlum terjadi baru tahu itu Allah Taala. Ini berarti meniadakan ilmunya Allah Subhanahu wa taala tingkatan yang pertama. Man qala bihadza kafar. Hati-hati ini. Barang siapa yang mengucapkan ucapan seperti ini kafir orangnya. Li'annahu nafa ilmallahi jalla wa ala. Dikarenakan dia telah meniadakan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Kelompok Qadariyah yang pertama. Ma'bad al-Zuhani. Innal amra unuf. Sesungguhnya semua perkara unuf. Apa unuf maksudnya? Allah Ta'ala tidak mengetahui kecuali setelah terjadinya. Sama-sama Ibnu Umar mengatakan, Akhbirhum. Kalau ketemu mereka, kabarkan kepada mereka. Anni bariun minhum wa hum bura'a'un minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka pun juga berlepas diri dariku. Sampai beliau mengatakan falladzi nafsi biyadih demi zat yang jiwaku berada di tangannya demi Allah. Na'am law anna ahadahum kalau seandainya salah seorang di antara mereka orang-orang yang mengikuti pendapatnya Ma'bad al tadi itu, nah barakallahu fikum angfaqa mithla Uhudin dahaban menginfakkan sebesar gunung Uhud emas ma ma ma qabila min ma qabila minhum na'am barakallahu fikum hatta yu'minu bil qadar. Niscaya tidak akan terima dari mereka sampai beriman dan takdir. Na'am barakallahu fikum na'am. Kesebutan seperti itu menunjukkan bahwasanya apa? Ancamannya sangat berat sekali. Apalagi tingkatan yang pertama ini yang dia yang dia ingkari. Nah, Allah musta'an. Lakin yaqulun akan tapi mereka mengatakan Innal ladzina yaquluna bi naqdil ilm qaradu. Kama dzakar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fil wasitiyah. Akan tapi mereka mengatakan para ulama mengatakan sekarang ini kelompok Qadariyah yang meniadakan ilmu Allah Taala itu sudah habis. qaradu itu entah oh, sudah habis. Enggak ada lagi. Paham ya? Nah, enggak ada lagi. Sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitab Al-Wasithiyah. Yang ada yang mana? Yang ada yang kedua tadi itu. Masih ada yang kedua tadi yang mengatakan bahwasanya apa? Hamba itu nam menciptakan perbuatan sendiri. Cuman mereka nggak ngaku anak kodarinya itu nggak ngaku. Paham ya? Cuman pemikiran-pemikiran itu masih ada. Allah musta'an. Kita lihat sini. Yang kedua, amma baqiyatul mu'tazilah, adapun sisa-sisa mu'tazilah yang ada, fayusbituna ilmallah. Mereka apa? Masih menetapkan ilmunya Allah taala, al-azali, ilmu yang terdahulu. Nah, Allah taala kan zat yang senantiasa disifati dengan ilmu memiliki ilmu, memiliki apa? pengetahuan, mengetahui. Walakin yanfuna al-qadar, tapi mereka meniadakan takdir loh. Mu'tazilah. Fahum ahlud dolal. Fahum ahlu dolal. Maka mereka orang-orang sesat. Wala yasiluna ila haddil kufur, Mereka tidak sampai tingkatan kekufuran. Li'annahum asbatu Allah. Karena mereka masih menetapkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala wa asbatul kitabah bil mahfud dan mereka juga masih menetapkan adanya tulisan catatan dalam Lauhul Mahfuz wa innaman nafaul masyiah wal iradani Hanya saja Mu'tazilah itu mereka meniadakan masyiah kehendak wal iradah keinginan. Yakni maksudnya adalah asbatul ilma wal kitabah wa ghalaw fi aqal ibad. Mereka menetapkan ilmunya Allah taala dan catatannya catatan dalam Lauhul Mahfuz wa ghalaw fi aqal ibad tapi mereka ekstrim berlebih-lebihan di dalam apa? perbuatan hamba. Maksudnya hamba itu berbuat nah barakallahu fikum tanpa kehendak Allah taala, tapi hamba sendirilah yang menciptakan perbuatannya. Wa qalu mereka mengatakan innaha taqa'u bi ghairi iradatillahi wa masyiatihi jalla wa ala. Bahwasanya perbuatan hamba itu terjadi tanpa ada keinginan Allah dan tanpa ada kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mawjudun Wa mustamirrun fil Mu'tazilah ini masih ada dan terus-menerus ada pada Mu'tazilah. Wa man akhadha madhhabahum minat tawaif abdalah dan orang-orang yang mengambil pendapat mereka dari kelompok-kelompok yang sesat. hadhihi liqatun mukhtasarah fi hadzal bab al-'azim. Inilah apa? Suplikan ringkasan yang sangat ringkas. Nah, barakallahu film titik-titik yang inti yang ringkas fi hadzal bab pada bab masalah al-qada wal qadar, bab yang agung ini. Walakin hasbul muslim an ya'rifa hadhil mabadi' yatawaqqafa 'indaha. Maka kata beliau akan tetapi cukup bagi seorang muslim mengenali pembukaan ini. Masalah apa? Qada wal qadar. Dan setelah itu apa? Berhenti di sisi al-qada wal qadar. Jangan berdalam-dalaman. Nah, barakallahu fikum jangan berdalam-dalaman. Kenapa? Karena seringnya kalau orang berdalam-dalaman, ujung-ujungnya nanti masuk dalam apa? Ilmu filsafat. Hati-hati para kalau sudah masuk ilmu filsafat itu rusak semuanya. Rusak semuanya pokoknya. Jadi terkadang membayangkan memikirkan sesuatu yang tidak pernah dipikirkan oleh para sahabat dan juga bahkan apa? khayalan kalau filsafat itu. Jadi jangan sampai antum atau kita semuanya terjerumus dalam ilmu filsafat. Naam. Wala yatawaghal fil dan jangan berdalam-dalaman di dalam mencari-cari fil qada wal qadar. Masalah qada wal qadar, jangan berdalam-dalaman. Yakini saja, semua yang terjadi itu tidak terluput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Na'am barakallahu fikum. Yang baik maupun yang buruk. Yang buruk itu pun di balik itu ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal yafta ala nafsi babat tasaulat dan jangan membuka pintu pada dirinya Jangan dibuka pintunya untuk tasawulat bertanya-tanya terus. Kenapa ya kalau telah juga seperti ini? Kok anak sakit terus ya padahal sudah minum obat, sudah minum haba sauda, sudah minum madu, paham ya? Sudah minum minyak zaitun tapi kok sakit terus ya sabar. Sabar barakallahu fiikum. Kalau enggak sabar gimana coba? Sabar, bismillah, husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di balik itu ada hikmahnya. Fa innahu lan yasila ila natijatin Dikarenakan kalau orang bertanya-tanya terus masalah kodok war kodar, berdalam-dalaman, tidak akan sampai kepada buah hasil. Tidak ada buahnya nanti. Nah, ujung-ujungnya bingung. Li'anal qada wal qadar, li'anal qada wal qadar sirrullah jalla wa ala fi khalqi. Sudah kita lewati di awal permulaan dulu. Bahwasanya ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa memprediksikan gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Ada orang lewat di jalan gronjal tanpa aspal misalkan, orang lewat pasti jatuh nanti. Enggak bisa kita pastikan. Eh? Kenapa? Karena takdir Allah Subhanahu wa taala adalah rahasia Allah taala. Bisa jadi apa? Orang yang lewat jalan halus itu kadang malah tergelincir misalkan. Paham ya? Takdir Allah Subhanahu wa taala intinya enggak bisa diprediksikan oleh manusia, enggak bisa diperkirakan oleh manusia. Sirullahi jalla wa ala. Seperti apa contohnya? Kematian. Mana ada orang yang bisa memprediksikan kematian? hari kiamat. Hati-hati. Sekarang mungkin muncul para dai yang apa? Nam para dukun yang berkedok dai. Para dukun berkedok dai meramal nanti tanggal 15 Ramadan katanya akan terjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tuhan katanya. Allah musta'an. Memang dukhan itu benar tanda-tanda hari kiamat, tapi jangan pastikan itu loh. Tanggal 15 Ramadan, itu dekat ini, udah mau dekat Ramadan ini. Paham ya? Allah musta'an. Jangan sampai termakan syubhat mereka, akhirnya ketakutan, gemetaran, Wah, nana nggak berani keluar yang ada dukhon katanya tanggal 15 Ramadan. Allah musta'an. Nah, semangat dalam beribadah barakallahu fikum. Hari kiamat sudah dekat. Cuman kapannya wallahu a'lam. Dekat enggak? Dekat sejak dahulu ketika Rasulullah diutus sudah dekat sekali hari kiamat itu. Bahkan Allah Taala mengatakan iqtarabatis sa'atu wa syaqqal qamar. Bulan sudah terbelah. Hari kiamat sudah dekat. Cuman kapannya wallahu a'lam. Sudah selesai. Paham ya? Karena di situ nanti sebelum hari kiamat ada apa? tragedi-tragedi yang sangat mengerikan. Dajjal muncul. Ya'juj wa Ma'juj. Masih banyak. Dan kalau langsung meramal tanggal 15 Ramadan akan terjadi duhon, nanti bumi bagian barat timur ambles katanya. Ini nakut-nakutin orang seperti ini. Allah mustahil, <laughs> Enggak perlu takut ya. Orang-orang di luar sana mungkin ada, ada yang panik, yang ketakutan, nanya-nanya, benar enggak ini seperti ini? Benar enggak seperti ini? Kita katakan Nah barakallahu fikum apa dukun berkedok dai tadi itu. Allah musta'an. Jadi hati-hati seperti itu ya. Allah musta'an. Nah. Kita lihat sini. Eh, kata beliau Fala yumkin an tasila ila natijatin min at-tasawulat, maka enggak mungkin akan sampai kepada suatu hasil dari pertanyaan-pertanyaan tadi itu, pertanyaan tanya terus masalah qada wal qadar. Fa alayka an tatamassya ma'an madlulin kitab sunnah maka wajib atasmu untuk senantiasa berjalan sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah fatusbital qada wal qadar wa ta'rifa adillatah maka engkau menetapkan qada wal qadar dan mengenali mengetahui dalil-dalilnya wa ta'rifa hukma man angkarahu dan engkau mengetahui hukum orang yang mengingkarinya. Seperti itu barakallahu fikum. Jadi jangan sampai termakan syubhat orang-orang yang suka membuat syubhat. Allah musta'an. Wa baqiyat masalatun, masih ada sisa permasalahan ukhra yang lainnya. Dzakaraha ahlul ilm, yang ahlul ilm menyebutkannya wahya masalatun ihtijaj bil qadar, masalah berhujah dengan takdir. Ana nyuri-nyuri seperti ini yang penting kan hatinya katanya. Ngayalnya. Nah, ana nyuri seperti takdir Allah katanya. Kita memotong tangan bapak ini takdir Allah sudah. Paham ya? Ini kisahnya siapa? Kisahnya Umar Khattab saat itu. Menjumpai pencuri, kalau enggak salah disebutkan kisahnya oleh Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin dalam syarah al-usul salasah itu. Jadi para kalau fiqum kisahnya pencurinya itu mau ditegakkan hak, mau dihukum, tangannya potong. Kata pencurinya mahlan ya Amirul Mu'minin katanya. Sabar dulu, tunggu dulu. Eh, Inna masaraktu dari ya, qadarillah. Aku mencuri dengan takdir Allah katanya. <laughs> Jadi dia melakukan maksiat berujar takdir. Umar Khattab pun juga tidak kalah apa? Tidak kalah cerdasnya. Beliau juga bisa mengalahkan mematahkan hujah tadi itu. Aku mau motong tanganmu ini juga dengan takdir Allah Subhanahu wa taala tetap dipotong. Maksudnya apa? Maksudnya orang berujian takdir itu nggak boleh kalau dalam melakukan maksiatan. Paham ya? Anak ngerokok ini udah takdir Allah kok. Nanti kalau takdirnya sembuh ya sembuh katanya. Anak nyuri ini pun juga takdirnya juga. Nah, kalau eh, kalau ditakdirkan enggak nyuri ya nggak nyuri katanya. Ini orang-orang yang apa? Hawa nafsu yang dia mainkan. Allah musta'an. Kita lihat nanti. Kisahnya panjang, cuman disimpulkan sama beliau di sini. Wa dalika anna Musa alaihissalam lamma laqiya abel Bashariyah Adam alaihissalam, yaitu kisahnya Nabi Musa alaihissalam ketika berjumpa Abul Bashariyah siapa Abul Bashariyah itu? Adam alaihissalam, bapaknya semua manusia. Paham ya? Nah, barakallahu fikum berjumpa apa? Abul Bashariyah Adam alaihissalam, lama wa kaulahu lahu Musa ini sempat mengkritik Nabi Musa alaihissalam sempat mengkritik Nabi Adam seraya berkata kepada dia, "Lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah?" Kenapa engkau wahai Adam mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Kan Nabi Adam ini keluar dari surga. Nah, Nabi Musa alaihissalam ketika jumpa ngomong seperti itu. Kenapa engkau wahai Adam mengeluarkan kami dan juga dirimu dari surga? Nah, faqala anta Musa kalimullah. Engkau adalah Musa, orang yang diajak bicara Allah. Bika wajadta hadza maktuban 'alayya fil mahfud. Nah, barakallahu fikum, betapa banyak engkau jumpai yang seperti ini tertulis dalam Lauhul Mahfud. Maksudnya itu sudah tercatat dalam mahfud itu ya. Faqala Musa, "Ma ma'nahu innallaha qad kataba dzalika 'alaika fil mahfud. Akhirnya Musa pun berkata dengan semakna, sesungguhnya Allah Taala telah mencatat hal tersebut untukmu di dalam Lauhul mahfud. Maksudnya enggak bisa dijadikan apa? Na barakallahu fikum. Naam dalil untuk berhujah dengan takdir ketika berbuat kemaksiatan. Karena Nabi Nabi Nabi Adam alaihissalam bertobat kan setelahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kan tobatnya enggak? Kan? Nah, ketika dilarang untuk mendekati apa? Syajarah. Nah, barakallahu fikum atau buah khulud itu kemudian diganggu oleh setan iblis laknatullah alaihi akhirnya mendekat dan makan buah tersebut. Akhirnya diusir Allah Subhanahu Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum dari surga itu kan setelah itu bertobat, diterima tobatnya. Ya enggak? Nah, barakallahu fikum na'am seperti itu. Fal Jabriyah akhadhu hadza. Orang-orang Jabriyah mengambil hadis ini tadi wa qalu hadza dalilun lil Jabriyah ini. Ini dalil untuk Jabriyah. Ana Adam ajja Musa bi anna ma hasala minhu laysa bi Bahwasanya Adam itu telah apa? membantah Musa. Membantah Musa bahwasanya apa? Yang terjadi itu bukan kehendak Adam, bukan pilihan Adam. Namanya wa inna ma huwa fi'lullah jalla wa ala. sini. Tapi perbuatan Adam alaihissalam itu sebenarnya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Pamulun. Jadi ini orang Jabriyah mengambil dalil ini bahwasanya Adam alaihissalam itu nah barakallahu fikum berhujah dengan takdir itu loh. Ketika dikeluarkan apa? Dikeluarkan dari surga. Sudah tertata dalam dalam Lauhul Mahfuz. Orang Jabriyah mengatakan inilah dalilnya katanya. Paham ya? Ini dalil kami. buktinya Nabi Adam membantah Nabi Musa dengan ini bahwasanya Nabi Adam keluar dari surga itu bukan karena keinginan dia. Keluarnya memang bukan keinginan dia tapi terjatuh dalam apa? kemaksiatan tadi itu dengan gangguan setan yang terkutuk. Akhirnya Allah takdirkan beliau apa? keluar dari surga. Paham ya? Setelah itu pun beliau ber, bertobat. Nah, dan Allah Taala menerima tobatnya. Ikhwan fi din azdan yazakumullah. Kata beliau, walakinnahum lam yafhamu al-hadis, tapi mereka enggak paham hadis mereka ini. Siapa mereka? Jabriyah. Fa Musa lam yalum Adam alai al qadar. Perhatikan baik-baik Musa alaihissalam itu tidak mencela Nabi Adam mengenai takdir dan kodoknya. Wa inna malamahu ala ikhrajihi minal jannah. Tapi yang dikritik oleh Nabi Musa itu yang nah dikritik oleh Nabi Musa itu adalah kenapa kok sampai mereka dikeluarkan dari surga? Faqala lima akhrajtana wa nafsaka minal jannah. Perhatikan baik-baik ini. Kenapa engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Itu yang dibicarakan oleh Nabi Musa alaihissalam fahtajja alaihi Adam bil qada wal qadar. Akhirnya Nabi Adam alaihissalam berhujah dengan takdir. Ini sudah takdir Allah. Keluar dari surga ini sudah takdir Allah, ya enggak? Bukan kemaksiatan kan? Nah, keluarnya ini dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal ihtijaju bil qada wal qadar al masaib jaiz. Musibah atau tidak keluar dari surga itu? Musibah atau bukan? Musibah kan? Dan berhujah dengan takdir itu dalam perkara yang itu merupakan musibah boleh Aku jatuh kemudian setelah itu bilang kau qadarul masyafa'al boleh kehilangan dompet isinya 5 juta qadarul masyafa'al boleh paham ya nah barakallahu fikum intinya apa intinya kalau dalam masalah musibah berhutang takdir enggak masalah kalau dalam perkara maksiat jangan haram nah li'annahu yusahhiluha al-insan dikarenakan apa yang seperti itu mempermudah apa? Mempermudah nah barakallahu fikum manusia kalau sudah berhujjah dengan takdir ketika ditimpa musibah, qadarullahu wa masyafa'al atau qadarullahi wa masyafa'al itu akan mempermudah manusia fala yajza dia enggak akan berkeluh kesah enggak akan sedih wala yaskhot enggak akan murka fa Musa lam yas'alhu 'anil qada wal qadar Nabi Musa di sini enggak bertanya tentang qada wal qadar yang ditanyakan kenapa Kok engkau mengeluarkan kami dan dirimu dari surga? Itu yang tanyakan itu loh. Nah, bukan kenapa Allah Taala menakdirkan bukan itu. Apa maksudnya? Jadi ini enggak cocok kalau dipakai oleh Jabriyah ini. Allah musta'an. Naam. Lam yakul limadza qadarullah 'alaika kadza? Nabi Musa enggak mengatakan kenapa Allah Taala menakdirkan untukmu seperti ini. Wa inna ma qala lima akhrajtana. Akan tapi Nabi Musa salam mengatakan kenapa kau mengeluarkan kami? Fasual mansabun 'alal musibah maka pertanyaan tersebut ditujukan pada apa? Ditujukan pada musibah allati tarattabat ala maha hasala min Adam. Musibah yang apa? Nabar kalafikum yang timbul atas perbuatan yang terjadi pada Nabi Adam minal akli minasyajarah karena beliau memakan dari enam buah yang ada pada pohon tersebut. Wa Musa lam yulam. Nah, barakallahu fikum yulimhu 'ala Nah, Nabi Musa alaihissalam eh, tidak apa? tidak nah barakallahu fikum mencela atau mencerca Nabi Adam terhadap dosa yang dia lakukan. Lam yakul lahu ada akalta min syajarah? Nabi Musa enggak mengatakan kenapa kamu makan dari buah pohon tersebut? Li'annahu taaba min dzalika Allah alaihi. Karena Nabi Adam apa? Sudah bertobat. Sudah bertobat dan Allah Taala menerima tobatnya. Jadi kalau orang sudah bertobat itu enggak perlu sebutin lagi. Paham ya? Namun dulu Eh, misalkan dia dulu preman misalkan, preman pasar misalkan ya, nam premsar, preman preman pasar ya. Nah, barakallahu fikum akhirnya apa? Dia berbangga-bangga dulu anak preman dulu itu. Kalau udah tobat enggak perlu sebutkan lagi. Paham ya? Enggak perlu disebutkan lagi karena orang yang bertobat itu apa? Nam Kamanda dan balahu, seperti orang yang enggak punya dosa lagi dalam masalah tersebut. Paham maksudnya ya? Nah, jadi enggak perlu sebutkan dulu anak ini dulu pemabuk berat misalkan, penjudi berat enggak perlu sebutkan. Dapat tobat selesai. Paham ya? Nah, Allah musta'an. Kita lihat sini. Kata beliau, "Wa ta'ib la yulamu 'ala ma hasal minhu ba'da taubah." Sedangkan orang yang bertobat itu enggak dicela setelah apa? Setelah perkara yang dulu pernah terjadi setelah tobat, enggak dicela. Dulu kamu dulu preman aja kok sekarang ngaji nih pondok al-sunnah. Enggak boleh kayak gitu. Paham ya? Dapat tobat jangan bilang gitu. Biar apa? Dia enggak muncul lagi kepremanannya itu loh, paham ya? Nah, barangkali fikum dulu ada antum bandar apa? Eh? Bandar sate katak misalkan. <laughs> oh, ya maksudnya oh, maksudnya itu ejekan-ejekan seperti itu jangan disebutin lagi setelah dia bertobat. Wa lama malamahu 'alal ikhraj minal jannah. Tapi yang dikritik oleh Nabi Musa alaihissalam terhadap Nabi Adam alaihissalam adalah masalah dikeluarkan dari surga. Kenapa? Wa hadhihi musibatun asabat Adam wa ta. Ini adalah musibah yang menimpa Nabi Adam dan juga keturunannya. Kalau musibah boleh enggak berhujan takdir tadi? Kalau musibah boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh itu perbuatan maksiat. Dinasihati jangan mencuri Pak Arom, mencuri takdir Allah katanya. Paham ya? Jangan seperti itu ya. Na'am barakallahu fikum Allah musta'an. Fa Adam ihtajja ala Musa alaihi salam, maka Adam alaihi salam, na'am barakallahu fikum membantah Nabi Musa alaihissalam bil qada wal qadar. Dengan apa? Dengan qada wal qadar. Wal ihtijaj bil qada wal qadar 'ala al masa'ib masyru' dan berhujjah dengan takdir dalam perkara musibah disyariatkan. Justru ini yang disyariatkan dengan tadi kalau enggak lewat jalan ini enggak kepleset katanya. Perhatian baik-baik. Ya. Tadi kalau enggak lewat jalan ini enggak kepleset. Wah tadi mending milih jalan yang kanan ini enggak milih yang kiri. Itu malah justru tercela, tapi masya masyafa'al. Allah telah menakdirkan dan pasti terjadi. Naam. hadza qala sallallahu alaihi wasallam wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza la kana kadza wa kadza walakin qaddarallahu wa ma faal. Ingat-ingat ada dua bacaan qaddarallahu sama qadarullahi. Qadarullahi mudhaf ilaih sama qaddarallahu fi'il fa'il. Paham belum? Ada dua bacaan artinya sama. Ada dua bacaan artinya apa? Sama. Nah, apabila menimpa pada suatu perkara, musibah dan semisalnya, maka jangan sekali-kali kamu katakan kalau seandainya aku berbuat seperti ini, ini saya seperti ini. Akan tapi ucapkanlah Qadarullah wa masyafa'al. Allah Ta'ala telah menakdirkan dan semua perkara yang Allah Ta'ala kehendaki pasti terjadi. Nah, barakallahu fikum fa yuhtajju bil qada wal qadar ala musibah li'annahu laysa laka fiha ikhtiyar wa innama hiya fi'lullahi. Nah, dan berhujjah dengan takdir nam atas suatu musibah adalah apa? Eh, engkau tidak ada pilihan, tapi itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, perbuatan Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya. Karena kalau orang berbuat kalau orang terjatuh dalam musibah, dia ingin nggak mendapatkan musibah? Nggak ingin. Dia jatuh terpeleset, pengen nggak kepleset dia? Nggak kepengen, pengennya selamat. Nah, oleh karena itu musibah itu bukan kehendak dia, bukan keinginan dia, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala. Nasallahu alaihi wasallam. Wa alamin.